Jadi kasihan kita pada pagi hari ini sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Riyadhus salihin beserta syarahnya sampai jam 9 saja. Mengenai sirahnya yaitu dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri hafizahullahu taala yang lalu kita telah sampai di Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian juga telah menentukan tempat untuk dibangun masjid Nabi Muhammad SAW dan beliau tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian sekarang lanjutannya <clears throat> Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala hijratu aliyin waluhuquhu fi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrahnya sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dan bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sahabat Abi Talib, Ali bin Abi Talib diperintahkan untuk tetap berada di Madinah. Kemudian kapan beliau berangkatnya ke Madinah? Di sini disebutkan wa makata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu bi Makkah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama talatan. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tinggal di Madinah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah selama tiga hari. Jadi beliau masih berada di Madinah selama tiga hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Wa adda wada'i'a kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ahli Makkah. Tujuan beliau sahabat Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Mekah adalah untuk menunaikan titipan-titipan orang-orang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu milik penduduk Mekah. Jadi waktu itu banyak titipan-titipan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Mekah. Zaman dahulu itu belum ada tempat penitipan seperti bank dan semacamnya. Maka zaman dahulu itu kalau ada orang dikenal sebagai amanat, mereka pun banyak menitipkan padanya. Titip, titip, titip barang. Kalau orang itu dikenal amanat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pergi ke Madinah ini secara sembunyi-sembunyi, maka beliau belum sempat mengembalikan titipan-titipan itu. Namun beliau mewakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memberikan titipan-titipan orang-orang tersebut kepada yang berhak. Tuma kharaja masyian ala qadamaihi hatta lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi Quba. Kemudian keluarlah sahabat Ali bin Abi Thalib dengan berjalan kaki. Keluar ya, jalan kaki ke Madinah sehingga beliau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba. Waktu itu beliau masih berada di Kuba. Wanazala ala Kulthum bin Al-Hadam dan sahabat Ali bin Abi Thalib tinggal di rumahnya Kulthum bin Al-Hadam. Itu satu potongan kisah yang dibawakan oleh Syekh Safi Rahman al Mutarakuri, hafizahullah taala. Di dalam potongan kisah ini, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena beliau dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan amanat. Menunaikan amanat, mengembalikan titipan-titipan orang kepada yang berhak. Ini berarti sahabat Ali bin Abi Thalib itu orang yang amanat. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat amanat. Dan beliau memang dikenal semenjak sebelum jadi nabi dengan Al-Amin, orang yang amanat yang bisa dipercaya. Sehingga orang-orang pun tidak ragu-ragu untuk menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat amanat ini sangat penting karena akhir zaman di antara yang dicabut adalah sifat amanat. Sehingga kita mencari orang yang amanat itu sulit. Yang dicabut di antaranya sifat amanat. Dan termasuk sifatnya orang munafik adalah wa idak tumina khona. Apabila diberi amanat dia khianat. Amanat itu macam-macam, bisa berupa jabatan, bisa berupa kedudukan, bisa berupa tanggung jawab, bahkan juga bisa berupa amanat uang. Amanat itu banyak. Termasuk kepala rumah tangga itu diberi amanat bagaimana mendidik istrinya, keluarganya. Kemudian juga orang yang mendapat jabatan itu juga amanat bagaimana dia menunaikan dengan sebenar-benarnya. Kemudian kalau orang diberi titipan uang itu juga amanat. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah Betapa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang gagah perkasa dan rela berpayah-payah demi tegaknya agama Islam. Karena beliau berjalan kaki dari Mekah sampai ke Kuba sampai ke Madinah, jalan kaki. Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah perjuangan. Perjuangan itu butuh pengorbanan, perjuangan itu perlu capek. Hanya saja yang perlu kita perhatikan sekarang ini dan perlu terus kita ungkapkan hendaklah kita dalam berjuang ini yang kita kedepankan adalah kepentingan Islam wal muslimin bukan kepentingan orang bulan-bulan-bulan, bukan jabatan bukan kedudukan bukan pribadi tapi tetap Islam yang ada di depan Islam yang ada di depan dan sekarang ini kita perlu bergandeng tangan untuk mengedepankan kepentingan Islam wal muslimin menghadapi musuh-musuh yang jelas musuh-musuh yang pasti Kemudian berikutnya kita masuk yang baru lagi <clears throat> yaitu hijratu ahlil bait. Hijrahnya ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama siapakah ahlul bait itu? <clears throat> Ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu definisinya ada banyak dan semuanya ada dalilnya. Yang pertama-tama ahlul bait dalam skala kecil <clears throat> itu adalah mereka-mereka yang dirangkul oleh Rasulullah SAW dengan sorban atau selimutnya. Dirangkul dalam selimutnya sambil Rasulullah SAW mengatakan Allahumma haula'i ahlu baiti. Fa'adhib anhumur rijasa, wa tahhirhum tathira. Wahai Allah, mereka ini adalah ahlul baitku, keluargaku. Hilangkan dari mereka kotoran dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Itu riwayatnya sahih di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan yang lain. Mereka adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, kemudian Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ahlul bait yaitu Ali, Fatimah, Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ada pula ahlul bait dalam skala yang lebih besar lagi yaitu siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan atas mereka sedekah yaitu alu alu alu Abbas, alu Aqil, alu Ja'far wa alu Ali keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Akil dan keluarganya Abbas. Mereka juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim. Dari kalangan Bani Hashim ya. Kemudian juga termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan yang lainnya. Kemudian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam skala yang paling besar adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau adalah keluarga beliau. Sebagaimana umatnya Nabi Musa itu adalah keluarganya Nabi Musa. Kemudian juga ada sebuah hadis yang mengatakan kullu taqiyyin alu Muhammad. Setiap orang bertakwa adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau dalam arti umat ijabah umat beliau yang menerima dakwah beliau. Sebaliknya, keluarganya Rasul, keluarganya Nabi, tapi nggak mau iman, maka dia bukan keluarga. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihi salam ketika anaknya diajak naik perahu nggak mau, kemudian dia mau naik gunung, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Akhirnya dipaksa oleh ayahnya nggak mau juga sampai anaknya tenggelam. Kemudian Nabi Nuh berdoa, Inna bni min ahli Wahai Allah anakku adalah keluargaku Lalu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Innahu laisa min ahlik Innahu amalun ghairu soleh Dia bukan keluargamu Karena dia amalnya tidak baik Itulah ahlul bed Namun di sini adalah dalam definisi yang lebih kecil Yaitu keluarga Rasulullah SAW dan istri-istrinya ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة Ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah, beliau mengutus Zaid bin Haritha dan Abu Rafi, dua orang sahabat, untuk pergi ke Mekah. Dua orang sahabat diutus pergi ke Mekah. Fakadima fi Fatimah wa ummi Kulthum bintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bi al mu'minin Sauda wa ummi Aiman wa Usama bin Zaid. Dua sahabat tadi yaitu Zaid bin Haritha dan juga sahabat siapa satunya? Siapa? Abu Rafi ya. Sahabat Zaid bin Haritha dan Abu Rafi. Keduanya pun berangkat ke Mekah untuk membawa para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di antaranya adalah Fatimah dan Ummu Kalthum, dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman Saudah. Saudah. Kemudian juga Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan oleh ayahnya dan ini sangat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Kemudian juga Usamah bin Zaid, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua diajak berangkat ke Madinah. Wa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakr bi'iyali Abi Bakr, Ummi Ruman wa Asma wa Aisyah radhiyallahu anhum wa anhunna ajma'in. Kemudian ikut pula keluar bersama-sama mereka dari Mekah menuju Madinah yaitu Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah putranya Abu Bakar membawa serta keluarganya Abu Bakar yaitu membawa Ummu Ruman, membawa Asma dan Aisyah. Semoga Allah meridhai semuanya karena juga Aisyah merupakan istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dzalika ba'da sittati ashhur min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan itu semua terjadi enam bulan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara kandungan yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya kita menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antum baca buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling kuno sampai yang paling baru selalu disebutkan di sana bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah yahtarimun wa yukrimun wa yuwalun ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai, menghormati, memuliakan, bersikap walak, loyal, cinta dan setia kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap loyal, cinta dan setia kepada mereka. Tidak membenci, bahkan cinta mereka adalah tanda iman, benci mereka adalah tanda munafik. Termasuk putri tercinta beliau Fatimah radhiyallahu taala yang dikatakan langsung oleh ayahnya Fatimatu bad'atun minni man azaha faqad azani man aghdabaha faqad aghdabani Fatimah adalah bagian dariku Siapa yang menyakiti Fatimah berarti telah menyakiti aku dan siapa yang membuat Fatimah marah berarti dia telah membuatku marah Ini menunjukkan betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah dan Fatimah ini pangkatnya banyak pangkatnya banyak Beliau disebut dengan ummu abiha, ibu-ibu dari bapaknya. Ibu dari bapaknya. Maksudnya Fatimah radhiyallahu taala adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi namun beliau memperlakukan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi seperti seorang ibu kepada anaknya. Begitu cinta. Begitu cinta, kemudian kalau Rasulullah datang disambut luar biasa. Sehingga beliau mendapat gelar Ummu Abiha. Kemudian menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah. Setelah dibisiki Fatimah nangis. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil lagi dibisiki kedua kalinya dan kemudian tertawa. Beliau tidak mau menceritakan apa yang dibisikkan. Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah beliau mau menceritakan. Yaitu bahwasanya bisikan yang pertama isinya adalah bahwa ayah hendak meninggal dunia. Rasulullah Muhammad SAW hendak meninggalkan dunia. Di sini Fatimah nangis karena pisah dengan kekasihnya, pisah dengan ayahnya, pisah dengan Rasulullah SAW. Kemudian dibisiki yang kedua kalinya, diberitahu bahwa beliau Fatimah adalah anggota keluarga yang paling cepat menyusul ayahnya dan beliau adalah termasuk memimpin para wanita alam semesta. Dan ternyata benar Sepeninggal Rasulullah SAW kurang lebih 6 bulan meninggal dunia Fatimah radhiyallahu taala Dan beliau adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah atau sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin wanita seluruh alam semesta. Pemimpin wanita seluruh alam semesta. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan tentang pemimpin para wanita ahli syurga dan mereka adalah wanita-wanita yang sempurna ada empat al-kummalu minar rijal gadir wal kummalu minan nisa arba'ah laki-laki yang sempurna banyak perempuan yang sempurna hanya ada empat laki-laki sempurna banyak ya para nabi para rasul banyak sekali tapi kalau perempuan yang sempurna cuma empat yaitu Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun Asiyah bintu Muzaim istrinya Fir'aun yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Tahrim. Kemudian juga Maryam pintu Imran, ibunya Nabi Isa yang diabadikan juga oleh Allah di akhir surat At-Tahrim. Wa daraballahu matalan Lilladina amanum ra'ata fir'aun. Dan seterusnya wa Maryam binata Imran. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad Az-Zahra radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dan mereka adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah, pemimpin para wanita ahli syurga. Kemudian <clears throat> di antara kandungan kisah ini pula adalah perlunya kita menghormati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah ummul mukminin. Istri Rasulullah adalah ibu kita. Sebagaimana dikatakan dengan nas Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Jadi nabi itu lebih patut menjadi wali orang beriman daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah merupakan ibu orang-orang beriman. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah keutamaan keluarga sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah keluarga orang-orang yang setia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pentingnya kita mengatur mengatur ya dalam dakwah itu diatur strategi kemudian juga ketertiban dakwah itu perlu yang tertib tertib karena kalau nggak tertib itu kita usaha banyak, hasilnya adalah capek. Hasilnya adalah capek. Bahkan kebenaran yang tidak diatur dengan tertib, yang tidak terkoordinir, dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terkoordinir dengan rapi dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir rapi. Ini penting ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah karena ada orang itu yang menganggap keberhasilan kalau dia pengajian yang hadir buahnya, ada senang. Senang gitu aja. Padahal mereka adalah rapuh seperti rumahnya laba-laba, tak punya kekuatan sama sekali. Ketika diajak berjuang memperjuangkan agama Allah, ya <clears throat> semuanya pada pergi. Yang penting adalah rapi, diatur yang rapi barisan. Antum melihat beberapa hari ini atau juga semenjak beberapa bulan yang lalu tentang kasus yang ada di Poso. <clears throat> ya kan? Keputusan hukuman mati penjahat perang Poso. Penjahat perang Poso diputuskan hukuman mati. Mereka penjahat perang. Kejahatan mereka terlalu banyak. Tapi dari pihak mereka itu tidak menerima begitu saja di sini kita ambil ya betapa persatuan mereka, betapa rapi organisasi mereka. Sebelum saya berangkat ke Yaman, saya itu tinggal di Jakarta dulu di rumah adik saya selama kurang lebih satu minggu. Dan kebetulan di sana itu suaminya itu langganan koran ya, koran milik mereka. Langganan koran milik mereka. Yang mana di koran itu selalu dimuat tiap hari berita tentang penjahat perang Poso ini disebutkan kebaikan-kebaikannya, dikesankan bahwa dia adalah bukan penjahat dan dia adalah pahlawan. Tiap hari. Tiap hari selalu dimuat di halaman pertama ada sebagian dan di halaman dalam itu ada rata-rata satu halaman. Tiap hari. Jadi orang itu dicekoki tiap hari bahwa mereka ini bukan penjahat, mereka ini pahlawan, mereka ini berjasa, mereka pahlawan, mereka berjasa. Disebutkan terus tiap hari. Nah orang kena gitu akhirnya terbawa oleh opini. Terbawa oleh opini akhirnya mereka mengatakan wah berarti pengadilan keliru. Berarti nggak adil. Berarti ini orang-orang baik, ini orang-orang benar, mereka didolimi. Bayangkan. Sampai dari Roma Itali Sampai paus pemimpin tertinggi pun kirim surat bela mereka, bantu mereka, nasihati mereka, memberi bantuan mereka. Subhanallah. Akhirnya dari sini kita perlu merenung, memikirkan, subhanallah, ini kebatilan tapi benar-benar rapi organisasi mereka, rapi luar biasa. Sementara orang-orang Islam yang mengaku berada dalam kebenaran tapi acak-acakan, acak-acakan. Jangankan dengan orang lain, teman sendiri aja sudah berkelahi luar biasa. Berkelahi sendiri. Nah, terus yang kita perjuangkan selama ini itu apa? Yang mana kalau kita lihat dari perkelahian di antara muslimin yang ada pertikaian, cenderungnya kita lebih mementingkan kelompok. Kelompok ya. Kelompok yang kita pentingkan itu bukan Islam wal muslimin. Sekarang sudah saatnya kita mengedepankan kepentingan Islam wal muslimin, bukan kelompok lagi. Dan kita sudah nggak usah nggak usah ngaku-ngaku, ngaku gini, ngaku gitu. Sudah pengakuan-pengakuan itu ya pengakuan. Yang penting buktinya, buktinya. Ada orang namanya soleh. Soleh itu artinya apa? Baik ya, ini nggak nyinggung siapa-siapa ya, contoh saja. <clears throat> Ada orang namanya soleh, namanya baik. Apakah dia orang soleh? Belum tentu, belum tentu. Ada orang yang bukan namanya soleh, tapi dia orangnya orang soleh. Ya jadi masalah karena bukan ngaku saya ini soleh, saya orang soleh tidak Bukti buktinya aja, buktinya langsung. Jadi pengakuan-pengakuan sudah nggak berlaku sekarang ini, bukti-bukti. Dan yang penting ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Yang kita bawa di depan itu adalah kepentingan Islam wal muslimin Itu yang paling penting sekarang ini <clears throat> Kelompok-kelompok dalam Islam ini banyak Dijadikan satu dibubarkan nggak mungkin nggak mungkin, nggak mungkin Mau dikasari, dikerasi, diperangi Apakah menyelesaikan masalah? Anda pikirkan, selesai atau nggak masalah? Nggak selesai Tambah kacau, tambah berkelahi sendiri, na'udzubillah kalau sampai orang Islam itu berkelahi sendiri, perang, bunuh-bunuhan, wal'iyadu billah. Itu bisa masuk di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani fi sayfayhima fal qatil wal maqtul binar. Apabila dua orang Islam saling beradu pedang, perang, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kita perlu berpikir panjang, pikir panjang. Jangan sampai nanti suatu saat terjadi peperangan seperti itu mumpung-mumpung belum, mulai sekarang kita berpikir kita atur lagi. Yang penting adalah kita punya prinsip, kita punya akidah, kita punya tauhid. Kemudian kalau ada seandainya yang beda pendapat dengan kita, ya sudah beda pendapat mau diapakan? Dia punya keyakinan, dia punya ulama, dia punya kitab, dia punya guru, dia punya segala-galanya. Dibubarkan nggak mungkin, dikerasi tambah kacau. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita ya kita bekerja sama aja. Sambil kita nasihati dengan baik-baik kalau mau. Kalau nggak mau, ya kita mudaroh. Mudaroh itu adalah kita berlemah lembut sambil kita tetap memegang prinsip kita. Itu mungkin solusi, solusi. Karena kita maksa orang untuk jadi seperti kita nggak mungkin. Orang memaksa kita menjadi seperti mereka nggak mungkin, nggak mungkin. Yang penting adalah kita mencari musuh kita yang pasti. Mari kita bersama-sama melawan musuh yang pasti itu. Yang pasti itu. Sekarang bukan saatnya lagi kita memaksa-maksa orang. Sekarang ini orang pintar. Kemudian juga media terbuka lebar, semuanya di depan mata. <clears throat> Dan orang bisa menilai sendiri. Kalau sesuatu yang menurut dia benar, tapi menyampaikan dengan cara yang seperti itu, oleh orang dianggap nggak benar, nggak benar. <clears throat> Demikianlah ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Jadi dakwah itu diatur dengan rapi dan ini kita ambil bahwa Rasulullah SAW itu sudah mengatur bahwa beliau hijrah dulu, nanti baru kemudian keluarganya berangkat. Itu kan perlu diatur ya, perlu rencana yang matang. Kemudian ada tambahan lagi satu, kemudian nanti dilanjutkan riatul salihin, yaitu tentang hijrah tu suheb, Hijrahnya sahabat suheb yang dikenal dengan suheb Ar-Rumi. <clears throat> Wahajara Suhaibun بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما أراد الهجرة حجزه المشركون dan sahabat Suhaib pun hijrah setelah Rasulullah SAW. Namun ketika hendak hijrah dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Jadi Suhaib ini mula-mula menjadi pembantu orang-orang musyrik. Kemudian dia usaha dan dia menjadi kaya raya. Kemudian ketika hendak hijrah dihalang-halangi oleh majikan-majikannya atau para mantan majikannya. Enggak boleh. Kamu kok enak? Kamu dulu miskin papa, sekarang kamu sudah kaya, hartamu mau kamu bawa ke Madinah, dihalang-halangi. Kemudian fatafalla an amwalihi lahum wa kanat katiratan fakhallu sabilahu. Kemudian sahabat Suhaib bilang, "Bagaimana kalau saya pergi ke Madinah dan harta saya saya tinggal di Mekah, boleh enggak?" Saya pergi tetap ke Madinah. Kalau memang yang menyebabkan saya dilarang ke Madinah gara-gara harta, harta saya tinggal. Kemudian orang-orang musyrik sepakat, iya nggak apa-apa kalau gitu. Kamu berangkat hartamu kamu tinggal. Akhirnya sahabat Suhaib pun berangkat ke Madinah, hartanya ditinggal di Mekah. Subhanallah. Harta yang buahnya ditinggal di Mekah. Kemudian apa yang terjadi? Falamma wasalal Madinata wa qassa على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصته قال ربح bai'u أبا yahya Tatkala beliau telah sampai di Madinah dan beliau menceritakan kisahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Rabihal bai'u Aba Yahya." Wahai Abu Yahya, itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Kamu telah untung, kamu mendapat laba. Ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa Abu Yahya kunyatu Suhaibin radhiyallahu taala anhu dan Abu Yahya adalah kunyah panggilannya Suhaib radhiyallahu taala anhu. Jadi di antara kandungan kisah ini adalah tentang kedudukan sahabat Suhaib dalam Islam. Beliau memperjuangkan hartanya dan segala-galanya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan harta, berjihad dengan harta. Allah berfirman di dalam surat al faqarah Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfus" surat At-Taubah ya, bukan al faqarah "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fi anna lahumul jannah." يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا wal التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'tum bih. Jadi Allah mengatakan di sini bahwa Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka dan Allah memberikan balasan syurga. Mereka berperang di jalan Allah, ada kalanya mereka yang membunuh, ada kalanya mereka yang dibunuh. Ini janji Allah yang ada di Taurat, di Injil, di Quran. Dan tidak ada yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah 111. Kemudian juga Allah menyebut pula di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum min dunubikum ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشير المؤمنين Jadi Allah mengatakan ketika orang berjihad dengan hartanya diantaranya itu adalah perniagaan yang untung yang menyelamatkan dia dari azab Allah yang mengampuni dosa-dosanya memasukkan dia ke dalam surga dia mendapat tempat-tempat di surga Aden, tempat yang indah. dan sekarang ini adalah diantaranya kita berjihad dengan harta. Kita membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Lebanon. Mereka sangat membutuhkan. Karena kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih, ketika ada saudara kita yang dalam peperangan seperti itu, maka sikap kita itu hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah kita berangkat ke sana dengan diri kita, jihad atau langsung turun sebagai relawan. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan kita menyumbangkan harta kita untuk mereka. Menyumbangkan harta kita untuk mereka. Yang ketiga, yaitu kita menjaga keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berangkat ke medan perang. Berangkat ke sana, keluarganya dijaga dengan baik, istrinya, anaknya, keluarganya yang lain. Kalau dia gugur di sana, maka istri menjadi janda, anak-anak yatim menjadi tanggungan kaum muslimin. Itu hanya ada beberapa kemungkinan itu. Itu disebutkan dalam banyak hadis-hadis sahih, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghazian faqad ghaza, wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Siapa yang memberikan persiapan untuk orang-orang yang hati sabilillah, maka dia sudah dihukumi dengan perang dia sama dengan orang yang berjihad. Barang siapa menjaga keluarga, orang-orang yang berangkat ke medan perang, dijaga keluarganya dengan baik, maka dia dianggap juga sudah berperang. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, malam yaghzu au yujahiz ghazian au yakhluf ghazian fi ahli bi khair asabahu Allah fi qari'ah qabla yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidak ikut berperang atau mempersiapkan orang yang berperang atau menjaga keluarga orang-orang yang berperang dengan baik, maka Allah akan memberikan kepadanya balak sebelum sebelum hari kiamat. Ya, saudara kita di Palestina, di Lebanon. Seandainya pun, seandainya pun ya, apapun yang siapapun mereka, maka di sini kita kita juga memikirkan ya, ini adalah kejahatan manusia. Mereka itu manusia atau bukan? Mereka tuh manusia, mereka butuh bantuan. Mereka dalam keadaan susah, mereka nggak punya rumah. Mereka ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, ada yang keluarganya mati, bapaknya, ibunya, anaknya. Kemudian juga mereka butuh membeli perlengkapan-perlengkapan yang lain. Kalau yang membantu bukan kita siapa lagi? Jadi kita ini seharusnya sudah membantu semampu kita, semampu kita. Karena ada semboyan yang mengatakan ya satu orang satu dolar itu ya. One man one dollar to save Palestine. Satu orang satu dolar untuk menyelamatkan Palestina. Kalau seandainya satu orang satu dolar seluruh Indonesia terkumpul berapa? Banyak sekali. Tentu kalau kita punya lebih, ya dilebihkan. Membantu itu yang bisa kita lakukan. Musuh kita ini jelas. Yahudi itu musuh kita atau bukan? Ada khilaf atau tidak? Enggak ada khilaf ini ijma ini sepakat musuh kita mereka ini. Jadi kita membantu semampu kita. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan perang Tabuk. Ketika itu kaum muslimin kesulitan yang disebut dengan Jaisul Usrah. Mereka kesulitan. Diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Mereka kesulitan, kekurangan dana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengumpulkan dana dari para sahabat dan sahabat Utsman bin Affan datang langsung sendiri membawa seribu dinar dan yang lainnya dibawa langsung dan diterima dengan tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senang menerimanya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Madzarrabna Affan ma'amila ba'dal yau." Tidak berbahaya bagi Ibnu Affan apa saja yang dilakukan setelah hari ini. Maksudnya, Utsman berbuat apa saja setelah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika muslimin kesulitan, beliau datang menghilangkan kesulitan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala.